Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amil katsirah wa wafirah alladzi amarna bil iman wal islam wa huwa alladzi amarna aidan bi qira'ati kitabil karim ay al-Qur'an al karim wa ittiba'u sunnati rasulih ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam an la ilaha illallah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 mudah-mudahan kita dapat mempertahankan kemuliaan itu, yaitu dengan selalu mengamati perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, sesuaikan. Kalau sudah sesuai, pertahankan. Itu namanya orang yang takwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang wajib membaca satu ayat yang mengenai takwa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya kita kita ini ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan terus ketakwaanmu bukan berarti kita belum takwa, kita sudah takwa. Tapi mungkin masih ada 70, 75, 80, 82, 90, terus tingkatkan terus sampai mentok 100 kalau sudah 100 bidan takwa itu disebut mustaqim. Nah, ada 34 ayat di dalam Quran ini innallaha yuhibbul mustaqim. Allah mencintai orang-orang yang takwa yang selalu meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, survei kepada saya dan semuanya, ayo kita tingkatkan terus. Supaya apa? Dicintai Allah. Emang kalau dicintai Allah, Kenapa itu? Dicintai Allah itu paling tidak Allah selalu ingat kepada kita. Bahkan ada juga kasih kalau kita ingat kepada Allah lima kali yang sholat kita. Allah ingat sepuluh kali. Allah selalu membalas kebaikan kita dua kali lipat. Kalau kejelekan sekali, maksudnya ini, kalau saya mencuri uang seribu, dosanya seribu. Tapi kalau saya beramal seribu, pahalanya dua ribu, minimal itu dua ribu, bisa lebih bisa tapi jadi kalau kita kepada Allah kali maka yang ingin saya sampaikan perintah-perintah Allah ini dari nomor satu sampai nomor tidak terbatas itu banyak saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan kita yang uh, dulu itu dulu jadi itu apa aliran kepercayaan itu kan eling eling eling eling eling ingat ingat ingat kepada Allah benar ingat di dalam Quran itu ada 76 ayat itu mengenai ingat kepada Allah pikir pikir dikit kepada Allah tapi itu yang pertama yang kedua ketiga empat lima satu sempat banyak dengan berhenti di situ aja lah mereka itu seakan setelah ingat kepada Allah selesai baru pertama kali. Nah, yang penting apa yang dianggap sebagai apa tiang agama yaitu sholat dengan sholat. Sholat, sholat itu memang bagi orang yang belum biasa. Saya beberapa kali menjelaskan apa menuntut Islam orang-orang boleh itu pertama kali saya bilang sholat itu yang penting ini khusus apa ya bukan yang penting itu masih sama subuh karena subuh itu bergantian malam ke siang, kalau maghrib siang ke berkurung, Dua itu itu aja sepuluh Nah kalau sudah terbiasa, nanti tambah satu, apa? Dua, tambah satu lagi, ada tambah itu sebelum tidur sudah. Kita saja di Indonesia ini bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik, orang Islam kira-kira 227 orang Islam yang tidak sholat bahkan seluruh Indonesia ini yang habis atau habis eh, tidak percaya kepada Allah dan Tuhan itu ada tujuh persen itu kira-kira lima persen di dunia bilang itu ratus juta tidak percaya saya pernah dalam suatu pengajian di dalam jalan itu ada seorang jenderal yang mengatakan Pak ini dunia ini saya nonsense dengan bahasa Arab itu ada tapi tidak tampak. Kalau kita di sekolah apa di Arab sana, Kang Nasir, Muhammad hadir, Fatimah hadir, Muhammad Mahmud dia aja. baik. gaib itu maksudnya nggak masuk sekolah, bukan gaib menguat. Jadi lagi bahwa percaya apa bukan iman itu namanya itu baik. itu Allah baik, Allah baik. Allah sendiri yang berfirman kan di surah Yasin itu ya kan? Allah adalah Ar-Rahman itu apa? Wah itu ada tapi tidak sama. Bedanya Rasul-rasul lain kita nggak cuma kan tapi ada, atau Nabi Muhammad Nabi gitu. kitab-kitab ya cuma kitabnya aja yang yang tidak boleh, yang sebelum ini boleh semua padahal di di, di, apa, di tiap bapak-bapak ini ada minimal satu dua tiga empat mereka Yang pertama depan dan belakang itu tersebut dalam surat al quran ayat 19. Jadi itu yang menjaga kita, yang menjalankan jantung kita, menjalankan apa eh, pendengaran kita itu ada satu malaikat. yakinlah itu firman Allah dalam surah Al-Fatihah dua ayat 10 berbunyi wa in alaikum kiraman ya kalau nama kalau dia tahu betul kualitas setiap perbuatan anda maksudnya ini saya misalnya menyumbang suatu musola 100 ribu bapak 100 ribu adik 100 ribu anak 100 ribu rumah seratus ribu pak menteri 100 ribu semua 100 ribu lima orang 100 ribu apa? Lain-lain. Lain-lain. Loh, lain. Tanya aja malaikat. Nah, pendapat para ulama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya pahala itu ialah satu tujuannya dulu. Ada ke masjid ini, tujuannya apa? Ada tujuannya yang mau pamer, karena ada kawannya datang jadi jumatan kalau kawannya nggak datang nggak jumatan kan ada misalnya yang kedua keikhlasannya tidak dipahala 100% apa tidak. Yang ketiga sasarannya tadi kalau apa uh, eh, tadi itu musolanya sudah goblok, semakin goblok semakin besar pahalanya. Dan caranya caranya itu maksudnya uangnya itu dari uang kopi apa uang penuh apa uang nipu ada sendiri-sendiri. Jadi mungkin pahalanya Itulah maknanya tetapi Islam itu detail sekali. Maka saya pernah mengislamkan orang Amerika. Saya tanya, Dim, kok masuk Islam itu apa alasannya? Yang pertama di Amerika itu waktu saya di sana itu tidak apa tidak ada orang Islamnya. Dia umur 35. Jadi 30 tahun yang lalu, belum dikatakan di Amerika itu tidak ada orang Islam. Sekarang, katanya dua tahun sekitar yang lalu, sudah 15 juta orang ya. kan beda siapa Trump itu kan mau melarang orang Islam masuk ke Amerika kecuali yang tidak ada di sana mudah-mudahan seperti ini terus yang kedua apa alasannya Islam itu detail sekali rinci sekali saya ketawa kenapa Ustaz ketawa orang Islam agama yang begitu itu kan yang baik yang mengembangkan sekolah sekolah itu kalau apa-apa boleh sekolah jelek sekolah harus mampu harus pakai harus pakai harus begini harus begini itu sekolah yang baik agama juga demikian jadi agama yang apa-apa boleh itu agama jelek Alhamdulillah dalam Quran dan hadis ini terdapat betul ya. Allah yang menjaga ini mudah ada orang Amerika yang berobat Quran bisa tak benar Bapak Ina antara orang punya saya kami menurunkan kitab ini dan kami juga yang menjaga Bapak, eh, janji Allah, janji Allah berkenan. Jadi sekali lagi, bapak-bapak dan sekalian, setiap perbuatan anda itu bisa. Nanti catatan itu dipakai untuk nanti pada waktu kita dihadiri malaikat sebagai apa sebagai uh, penuntut umumnya baca tanggal sekian tanggal sekian anda begini begini begini kita nggak bisa ngomong apa apa al yauma nasmu afwahihim wa tukallimu aydihim pada waktu kita dihadiri nanti tutup mulut kita kita dari berkata lagi karena malaikat berjalannya rapi sekali detail sekali ya jadi sekali lagi hati-hati di sana kalau kita tidak perbuatan itu jelek jangan sampai anda itu berbuat jelek dosa dengan sengaja wah, wah, wah, itu tidak masuk ada istilah dosa jihad. Yang ada dosa biasa, bunuh, dan dosa besar ini, Dosa besar itu satu membunuh, ya, termasuk aborsi, termasuk membunuh diri itu nggak benar, ya. itu dosa besar. Yang kedua adalah kafir, murtad, ya, keluar dari Islam. Yang ketiga durhaka kepada orang tua yang keempat bohong dalam pengadilan. Makanya selalu saya anjurkan kepada kawan-kawan, adik-adik saya, anak-anak saya yang berprofesi sebagai lawyer. kelima adalah dina. Dina terutama orang yang berkeluarga kok masih dina. Itu namanya kan melecek Allah. Ini bang, kalau saya tidak sholat itu kan melecek Allah. Tapi Ada orang tua Anda bilang, tolong ini di singkirkan. Enggak. Bagaimana perasaan Buat Anda manggil ini Mas. Tolong ini singkirkan. ketika Allah berfirman puasa Aki puasa ini kan sengaja dari awal Allah tolong itu kita ini dari hati saya jangan sampai anda atau kita berbuat dosa karena sengaja ini berbeda kalau tetap saya apa berubah terpaksa dalam Islam kan itu ada tiga satu tidak sengaja dua tidak tahu ketiga tidak mampu tidak mampu saya bangun nangis capeknya itu sholat dulu dan tidur bangun-bangun sudah menang baru mau itu sudah mati sebenarnya nggak mampu ya dimaaf ya atau tidak sengaja atau tadi tidak tahu saya tidak tahu kalau itu haram saya pernah masuk pada suatu jawaban itu saya kan sempat dia katakan minum minum minum. Ternyata yang saya minum itu homer, minuman keras. Itu saya kan tidak tahu tidak baca. Itu tidak bisa. di sekali lagi bapak-bapak dan sekalian itu apa apa tetapi itu dan luar biasa itu itu tentang apa? Ini kapal tidak akan tenggelam, ya. Walaupun ada karang walaupun Tuhan yang mau. Mana kata Nabrak. Banyak ada anak belum kejadian yang seperti itu, yang apa? Eh, orang mengatakan kepada Allah, ada ada orang minum pakai tangan kiri jangan tangan kiri tangan kanan ah sama kanan kiri jawabnya langsung dia kaku jadi sekali lagi jangan menentang perintah Allah dengan tidak barokallahu di wa nafa'ani wa iyyakum billahi wa Tahu taqabbalallahu minkum wa tahu innahu huwal ghafurur Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma bapa ba'da min kulli dabbah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bapak-bapak dan saudara-saudara kita ini memang sering sekali berbuat salah lima, tujuh, delapan kali ini berbuat salah. Ya, tapi Allah memberi ampun, yaitu kalau dulu dosa biasa dengan istighfar kita sudah bisa diampuni Tapi kalau dosa besar yang lima tadi tidak akan diampuni kecuali taubat. Taubat caranya gimana? Ada di surah Al-Imran ayat 135. Yang pertama menyesali perbuatan juga <laughs> ada tadi bisanya bohong di pengadilan tadi pulang pulang dari pengadilan astagfirullahaladzim ya Allah dan mohon maaf sekali ya Allah dan sudah sekali tadi bohong di pengadilan setelah begitu ya Allah ampunilah dosa saya tadi ya Allah yang ketiga ya Allah janji tidak akan berubah begitu lagi itu sudah Allah pasti mengampuni apa dosa kita jadi yang pertama tadi tidak dibaca. Ada dua ayat dalam surah An-Nisa saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim. Allah sesungguhnya tobat itu bisa diterima oleh Allah kalau perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tadi tidak sengaja jalan tidak tahu kan, lalu cepat-cepat minta ampun bukan sekarang berbuat tahu depan baru minta ampun enggak lah orang yang begitu itu pasti diampuni oleh Allah. Ayat yang kedua berikutnya Allah minasyaitonir ini, Wa la taubatul lil ladzina dan sayyi'at hatta idza hadaru hadara ahaduhumul maut qala ini kuntu ada orang yang minta maafnya nanti-nanti minta maaf kan tiap hari saja. nah saya bicara kepada anda langsung maaf jangan ditunda-tunda atau begini eh, ini orangnya banyak maksiat kenapa sih kamu banyak maksiat nanti aja kalau udah pensiun kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi selain dan taubatan tidak akan tobat itu diterima Allah apabila ditunda-tunda sampai ingat ini terutama ada yang masih muda jangan sampai bilang nanti aja kalau sudah tua ya kalau tua kalau belum tua nanti gimana itulah peringatan-peringatan yang saya ingin saya sampaikan supaya kita ini lebih takwa karena apa takwa itu dicintai oleh Allah kalau sudah dicintai oleh Allah pasti kita dibantu oleh Allah yakinlah bapak-bapak mulai dari saya semuanya ini ya, pasti masuk surga pasti bapak kok bilang pasti enggak insya Allah enggak kok ini yang berfirman Allah kok di surah Al-Baqarah 25 Inna ladina amanu wa amilu Orang-orang yang tetap beriman kepada Allah dan beragama Islam pasti masuk surga. Cuma bapak surga itu ada enam tingkat ada satu ayat saya lupa ayat berapa setiap orang pasti mampir ke neraka lewat ada yang mampir ada yang tidak ada yang mampir dua hari dua tahun dua abad ada temannya mampir ke neraka dua abad mau janganlah Tuh. dan sekali lagi bahwa Allah maha pengampun, tapi tidak ngawur Allah kalau Allah punya nggak punya nilai. Allah punya dalil-dalil, Allah punya aturan-aturan. Ini sering disalah apa salah artikan orang yang kun Kalau Allah kun fayakun, kenapa sih ada malas sekali? Lulus dan lulus apa yang menentukan. Kalau Allah menentukan lulus, biar ya aku tak belajar lulus juga. Enggak begitu mah. Semua ada batasnya beriman, sering beriman mengaji karena apa datang ke pengajian itu mendapat pahala besar dan juga dosa bisa dihapus. mari kita berdoa Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh